يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله Sungguh segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji Allah. Karena memang hanya dia yang pantas dan dipuji. Dan kita harus senantiasa memujinya. Tatkala kita sholat dan imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Kita mengatakan Allah mendengar. Allah mengabulkan hamba-hamba yang senantiasa memuji dia. Apa yang kita ucapkan? Rabbana walakal hamd. Ya Allah, dan hanya bagimu pujian itu. Dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah dalam semua urusan kita baik itu urusan dunia atau urusan agama. Tidak ada yang mudah kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit kalau Allah berkehendak, Allah bisa menjadikannya mudah. Maka kita juga senantiasa mengatakan iya karena abu dua iya karena dan kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Antum bisa bayangin ya. Manusia yang dicuci jantungnya, hatinya dua kali. Itu tidak pernah berhenti tiap hari beristighfar. Apalagi kita. Jamaah, jamaah yang berdiri ini sebenarnya di dalam sana kosong itu. Antum bisa masuk. Iya masuk dikasih jalan saudara-saudaranya? Daripada antum berdiri di sana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali duduk beliau istighfar 70 sampai 100 kali kita berapa kali istighfar. Coba sekali-kali antum hitung. Antum hitung. Bukan istighfar yang setelah sholat. Tapi istighfar yang memang antum niat minta ampun sama Allah SWT. Antum coba itu. Dan antum bandingkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita kadang kadang melakukan dosa sejam, dua jam. Tatkala istighfar lima menit sudah merasa banyak yang kita lakukan. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allah. Mic ini hidup enggak? Ada suaranya cuma. Baik. Ah, anak bisa biar kelihatan sama antum jemaah. Malah dia jatuh dia. dan kita berlindung kepada Allah. Wa billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Kita berlindung kepada Allah, Masya Allah. Dari kejahatan jiwa kita. Anak-anak, anak merasakan. Bisikan-bisikan jahat itu kadang-kadang datang. bisikan-bisikan yang menyuruh kita untuk tidak ikhlas dalam beramal. Untuk melakukan tindakan kemaksiatan dan bertobat setelahnya. Itu jahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa kepada salah satu dari sahabatnya. Allahumma alhimni rushdi Waqini syarra nafsi. Ya Allah ilhamkan kepada hamba jalan kebenaran. Hidayah untuk melaksanakan kebenaran. Dan pelihara hamba dari kejahatan jiwa hamba. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu benar-benar menyuruh kepada keburukannya. Antum bisa bayangin. Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana tatkala dia digoda oleh Imra'atul Aziz yang dikatakan namanya Zulaikha di dalam sebuah rumah sendirian. Sampai Allah katakan falamma hammat bihi wa hamma biha. Sampai terbetik di hati Nabi Yusuf alaihissalam. Andai kata bukan karena Allah yang menyelamatkan. Subhanallah. Kalau itu Nabi, bagaimana dengan kita? Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Wasayiati amalina. Dan perbuatan-perbuatan buruk kita. Dampak-dampak buruk dari amalan kita. Ya, dosa itu memiliki dampak buruk pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada negeri kita. Allah mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa." Kalian takutlah dengan kekacauan. Takutlah kepada sebuah azab, kepada sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa para pelaku dosa saja, tidak. Semuanya akan kena. Maka kita perlu berlindung. Jangan dibiarkan kemungkaran terjadi. Wa ashadu an la ilaha illallah. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salammu senantiasa kecurahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Malam ini, malam 24 Syaban. Kita berkumpul di masjid apa nama masjidnya? Baitur Rahim. Dulu masjid itu dikasih nama sesuai nama kampungnya. Atau nama pendirinya. Masjid Kuba. Ada Masjid Nabawi. Ada Masjid Bani amar dan kita di Masjid Baitur Rahim. Yang memang sejatinya semua masjid itu adalah Baitur Rahim. Artinya Baitur Rahim itu rumahnya Allah yang maha Malam ahad biasanya orang sibuk. Melakukan apa? Ketaatan kepada Allah. Kalau tidak dosa, mereka menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Tapi yang menyedihkan tempat-tempat kemaksiatan di malam ahad itu ramai. Isinya siapa? Orang-orang kafir atau orang-orang Islam? Saudara-saudara kita. Tema kita hari ini adalah berpegang teguh dengan tali Allah. Kesesatan yang merajalela kekacauan yang menimpa umat Islam. Dari satu waktu ke waktu lainnya terus bertubi-tubi. Seakan-akan tidak pernah berhenti. Ada apa sebenarnya dengan kita? Kayaknya ada yang salah sama kita. Allah Jalla Jalaluh di surat Ali Imran ayat 103 mengingatkan kita. Mengingatkan para sahabat Nabi. Di tengah-tengah mereka ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama mereka ada Abu, Bakar Abu Bakar ada Umar bin Khattab, ada Uthman Affan, ada Ali bin Abi Talib, ada Talha bin Ubaidillah, ada sahabat-sahabat lainnya. Allah mengingatkan mereka wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la Kata Allah, kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah bersama-sama dan jangan bercerai Jangan berpecah belah. Ini disampaikan kepada para sahabat Nabi. Generasi terbaik umat ini mendapatkan peringatan itu agar mereka berpegang teguh dengan tali Allah. Kalau kita bicara tali Allah, maka para ulama menafsirkan tali Allah dengan penafsiran yang banyak sekali. Mereka mengatakan tali Allah adalah agama Allah Islam. Tali Allah adalah al quran yang Karim, iya. Tali Allah adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, itu semua tali Allah. Yang Allah ulurkan ke muka bumi ini agar kita bisa selamat jamaah. Dan kalian jangan berpecah belah. Banyak kali kita dengar panggilan-panggilan agar kita tidak berpecah belah. Agar kita bersatu padu. Tapi kadangkala kita nggak bisa bersatu padu. Orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Antum lihat orang-orang Arab itu. Jazirah Arab yang besar sebelum datangnya Islam tidak pernah orang Arab itu berperang melawan Romawi. Tidak pernah kekuatan bangsa Arab itu dipertimbangkan oleh Persia. Nah, kenapa? Mana hadiahnya? Kok nggak ada hadiahnya? Biasanya ada hadiah. Oke kalau nggak ada, anak kasih air untuk kan panas. Kenapa? Nah, fadl. Ih, masya Allah, fadl kasih. Ya Allah, Iya, karena orang Arab perang di antara mereka sendiri. Antum tahu yang namanya Aus dan Khazraj. Dua kabilah, kabilah Ansar. Aus dan Khazraj ini anak paman. Artinya sepupu mereka. Mereka bertahun-tahun perang di antara mereka sendiri. Makanya orang Romawi tidak pernah mempertimbangkan kekuatan umat Islam. Keafon, kekuatan orang-orang Arab. Tapi tatkala Islam datang, yang menyatukan mereka itu bukan nasionalisme. Bukan kebangsaan Arab mereka. Bukan karena kita sama-sama di negeri Arab ya, kita harus bersatu. Enggak pernah bersatu mereka untuk itu. Yang menyatukan mereka bukan karena bahasa mereka bahasa Arab, bukan. Abu Jahal bahasa Arab, ya. Abu Lahab juga bahasa Arab. Aus dan Khazrat anak paman mereka sama-sama bahasa Arab, bahkan satu darah. saja. Tapi mereka tidak pernah bersatu. Apa yang menyatukan mereka? Apa yang menyebabkan kaum muslimin Ketika perang Tabuk, antum perhatikan. Ketika perang Badar, jumlah umat Islam berapa? 311-an. 313 sampai 319 jumlah mereka. Ketika perang usul jumlah mereka naik. Jadi 700 orang. Ketika perang Badar perjanjian, ada perang Badar perjanjian, janji untuk berperang lagi di Badar, jumlah umat Islam sudah 1.500 pada tahun ke-4 Hijriah. Kemudian pada tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Khandaq. Jumlah umat Islam sudah 3.000. Mulai itu. Kemudian ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, jumlah umat Islam 10.000. Ketika perang Hunain, Jumlah umat Islam 12 ribu. Allah kasih kekalahan. Jemaah. Allah kasih kekalahan sama mereka. Karena ada satu penyakit di diri mereka. Bangga dengan jumlah mereka. Bangga. Kita banyak. Oh. Lupa kalau yang menolong, yang menurunkan pertolongan itu Allah. Bukan jumlah kalian. Bukan. Maka Allah ingatkan umat Islam wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Perang Hunain kalian ingat. Ketika kalian bangga, ketika kalian takjub dengan jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'a. Tidak ada gunanya jumlah kalian. Syai'a fi siyadin nafi tufidul umum. Tidak ada manfaatnya sama sekali. 12 ribu, musuhnya nggak sampai 10 ribu. Mungkin nggak sampai 5 ribu musuh. dalam turuni ankum syekh wabakat alaikumul ardu bima rahubat Thumma mudbirin. Dan bumi yang luas jadi sempit buat kalian. Dengan jumlah kalian yang banyak. Lalu kalian lari terbirit-birit. Umat Islam, bangsa Arab tidak pernah bersatu di atas kearapan mereka. Lah. Perang Hunain jumlahnya 12 ribu. Perang Tabuk mulai ini perang melawan Romawi yang disebut Ghazwatul Usra. Jumlah umat Islam sudah 30 ribu. Perang Badar tahun pertama jumlahnya 300. Perang Tabuk tahun ke-9 jumlahnya 30 ribu. Berapa kali lipat naiknya? Seratus kali lipat. Masya Allah. Mereka bersatu bukan di atas kesukuan mereka. Ya. Bilal bin Rabah. Dari mana Bilal bin Rabah? Hitam kulit dia. Keriting rambutnya. Dia orang Habasyah, orang Ethiopia. Kenapa dia bisa azan dan naik ke Ka'bah? Karena Islam yang memuliakan dia, bukan warna kulitnya. Subhanallah. Salman Al-Farisi. Dari mana Salman? Dari bangsa Arab, dari keluarga Rasulullah SAW, dari Bani Hashim, dari Quraisy. Nah, dari Persia dia. Orang ajam dia. Tapi apa yang menyatukan Salman dengan tubuh umat Islam? Kearapan. Nah, jemaah. Yang menyatukan mereka adalah Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabatnya, kita harus melanjutkan tongkat estafet dari pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yarba lakum thalathan, wa yaskhat lakum thalathan, atau yakrah lakum thalathan. Allah ridha buat kalian tiga hal. Dan Allah benci untuk kalian tiga hal. Di sini Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa Allah memiliki sifat ridha dan Allah memiliki sifat benci. Nah, tapi keridhaan dan kebencian yang tidak sama dengan makhluknya. Kita dituntut untuk mencari jalan-jalan keriduan Allah. Ya, kita ingin bersatu. Kita ingin kejayaan Islam itu balik. Iya. Kita tahu perpecahan itu tanda kelemahan umat Islam. Allah mengatakan وَلَا tanaza'u فَتَفْشَلُوا wa Kalian jangan bertikai. Umat Islam jangan bertikai. Lalu kalian akan gagal mengemban misi ini dan kekuatan kalian akan hilang. Antum tahu yang namanya lidi. Oh. Kita ingat ketika kita SD. Kita diajarin tuh sama bu guru. Anak-anak, coba kalian patahkan ini sapu lidi itu. Semua kelas nyoba nggak ada yang bisa. Lalu semua dikasih tiga, tiga, tiga, tiga. Semua mematahkannya dengan mudah. Kata bu guru kita, itulah kebersamaan. apa yang Allah rizain dan apa yang Allah benci adapun yang Allah rizai fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'an Allah meridai agar kalian beribadah kepada Allah bertauhid mengabdi hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun yang kedua wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah bareng-bareng bersama-sama bersatu jangan berpecah belah tapi yang kedua ini tidak akan berhasil kecuali poin pertama dipenuhi. Ada sebuah ucapan para ulama yang sangat indah. Mereka mengatakan kalimat tauhid qabla wahdatil kalimah menanamkan kalimat tauhid menanamkan la ilaha illallah sebelum bergabung bersatu untuk bersama-sama sebelum itu karena kau tidak akan pernah bersama-sama ketika kalimat tauhid tidak tegak di diri kita apa yang menyebabkan para sahabat siap berkorban untuk para sahabatnya yang lainnya antum lihat bagaimana sahabat-sahabat ansor dia jadikan rumahnya untuk rumah orang-orang muhajirin. Nggak kenal mereka sama orang-orang muhajirin. Baru datang nih dari Mekah. Ditempatkan di rumahnya. Saat saat bin Rabi' dijadikan saudara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi saudara, nggak kenal. Jadi saudara dibawa ke rumahnya. Apa katanya? Sa'ad bin Rabi, Rahman, aku banyak hartaku. Separuhnya buat kau. Separuhnya buat kau. Dan aku punya dua istri. Kau lihat mana yang lebih kau cintai, aku ceraikan dia. Kau tunggu masa idahnya, kau nikahi dia. Apa yang menyebabkan saat bin Robi siap mengatakan hal itu? Untuk orang asing yang datang nih, yang datang dari Mekah, yang terusir dari Mekah. Karena ada tauhid. Ada keimanan yang telah bercokol di dalam hati mereka. Maka di sini Allah memuji orang-orang Ansar di surat Al-Hasyr. Allah mengatakan, "Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة Allah ceritakan Itu orang-orang yang lebih dahulu tinggal di Madinah. Dan mereka lebih dahulu beriman. Yang tauhidnya dulu ada dalam hati. Mereka cinta kepada saudara-saudara mereka. Ya cinta. Kalau kita bicara cinta, Orang itu siap berkorban apa saja demi cinta. Dan Allah berikan kesaksian bahwa orang-orang Ansor sama sekali tidak merasa risih dengan kedatangan orang-orang muhajir. Merasa nggak nyaman, kita kalau ada tamu datang ke rumah, kita ada orang asing datang ke rumah, kita lihat ya Allah, ini bikin nggak nyaman di rumah, macam-macam kita mengatakan itu. Allah sebutkan, Allah tahu dengan isi hatinya orang-orang Ansor. Bahkan mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Waman yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Apa yang menyebabkan mereka bisa bersedekah buat saudaranya? Iman. Tauhid. Oleh karena itu, tanpa adanya tauhid bangsa Arab tidak pernah bersatu. Tatkala perang Qadisiyah Antum tahu raja-raja Persia itu bingung. Kalian ini ngapain ke sini? Kalian kan hidup di negeri Arab sana. Katanya. Ada apa datang ke Persia? Dikirim Rib'i bin Amir, sahabat Nabi. Yang perawakannya pendek kecil. Pedangnya tidak panjang. Atau tombaknya tidak panjang lagi. Dan pedangnya itu tidak ada sarung pedangnya. Lihat sahabat kami. Pedangnya itu dibuntel sama kain. Untuk menghadap raja, menghadap panglima perang. Orang-orang Persia. Orang-orang yang melihat gaya Rib ibn Amir pada meremehkan Rib ibn Amir. Tapi ketika ibn berbicara, selesai. Mereka pada diam semua. Ditanya, kalian ngapain di sini? Kata dia, kita nih. Dulu kaum yang hidup di jahiliyah. Kita makan bangkai. Kita sembah patung-patung. Lalu Allah utus Rasulnya kepada kita. Liukhrijana. Agar dia mengeluarkan kita dari min ibadatil ibad ila ibadatillah agar kita dari yang dulunya kita beribadah kepada makhluk kepada peribadatan kepada Allah semata. Itu tuh. Kalian mau duit? Enggak, kita nggak butuh duit. Kita hanya ingin membawa lentera La ilaha illallah kepada kalian. Kita ingin mengabarkan bendera La ilaha illallah kepada kalian. Yang membuat mereka bersatu adalah La ilaha illallah. Maka Allah katakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kalian bersatu padu dengan apa? Dengan nasionalisme. Dengan kesukuan. Kita tahu umat Islam itu pada hakikatnya tidak memiliki batasan negeri. Enggak. Antum ke Australia ketemu orang muslim. Assalamualaikum. Anta akhi. Saudara, iya. Dari mana? Kok Indonesia, aku Australia? Kita sama-sama muslim, jamaah. Muslim ini agama rahmatan lil alamin. Muslim ini bukan hanya untuk bangsa Arab. Bukan. Muslim ini bukan hanya untuk jazirah Arab Timur Tengah. Bukan. Muslim ini untuk seluruh umat manusia. Antum akan dapatkan Islam di Amerika. Antum akan dapatkan Islam di Persia sana. Antum akan dapatkan Islam di Ethiopia. Antum akan dapatkan Islam di dataran Andalusia, di mana-mana. Dan mereka sebenarnya saudara antum. Selama mereka bertauhid. Berpegang teguh dengan agama Allah. Dengan Al-Quran, dengan sunnah. Dan tidak berpecah belah. Mereka saudara. Jamaah rahimakumullah. Pernah terjadi di masa Rasulullah SAW hidup. Itu pelajaran buat kita. Ada dua sahabat, satu Ansar, satu Muhajirin. Mereka ada masalah dalam urusan air. Lalu yang Muhajirin mukul yang Ansor. Bertengkar nih. Sama-sama sahabat Nabi. Maka yang Ansor mengatakan, Ya lal Ansor! Wahai orang-orang Ansor, aku butuh bantuan kalian nih. Ada orang muhajirin yang melukai aku. Apa kata orang-orang muhajirin? Ya lal muhajirin. Wahai orang-orang muhajirin, sini. Aku mau dikeroyok sama orang-orang Ansor. Hampir terjadi pertikaian dan pertengkaran. Nabi datang seger. Beliau mengatakan, Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Da'uha fa innaha muntina. Apakah dengan slogan-slogan jahiliyah? Sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian. Orang-orang Ansor, nama Ansor itu nama yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Nama Muhajirin disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi tatkala nama ini dijadikan alat untuk berkumpul, untuk saling memerangi, Allah tidak riba. Allah ridho kalian bersatu di atas agamanya. Maka jamaah, kita lihat bagaimana kocar kacirnya umat Islam di Indonesia. Kita jangan bicara di luar lah. Kalau kita mau bicara di luar, kita lihat bangsa Arab. Ketika mereka melawan Israel tahun ke-65. Melawan Israel. Slogan yang mereka angkat adalah Arab. Allah kasih kekalahan sama mereka. Kalian pikir kalian menang kalian kalian bangsa Arab. Kalian pikir ketika orang Arab bersatu padu kalian akan menang mengalahkan Israel. Lah. Perang Hunain sebagai bukti. 12 ribu di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW. Mereka bangga dengan jumlahnya. Allah kasih kekalahan. Maka jangan pernah bangga dengan jumlah kalian karena kalian bersatu padu tidak bihablillah. Di negeri kita umat Islam terpecah belah dalam ormas-ormas. Emangnya nggak boleh ormas? Ormas boleh kalau sekedar sarana buat buat dakwah. Sarana buat bikin sekolahan. Sarana untuk membuat rumah sakit. Sarana yang memang jadi tuntutan kita kalau ingin membuat boleh. Tapi jangan sampai dijadikan alat pemecah belah umat. Kau oh, dari mana? Muhammadiyah. Oh, bukan saudara. Saya NU. Masya Allah. Katamu yang Al-Irsyad. Dari mana, Pak? Al-Irsyad. Oh, iya. Al-Irsyad ya. Nah, saya Muhammadiyah, Mas. Maaf. Assalamualaikum. Tinggal. Nah, jemaah. Jangan sampai ormas-ormas itu membuat kita terkotak-kotakkan. Jadi lemah kita. Dan kita akan ditunggangi oleh iblis. Dan setan untuk memecah belah umat. Ma iblis sudah punya alatnya. Ini ormas-ormas ini. Tinggal yang ini. Bagaimana untuk benci kepada yang ini? Padahal sama-sama muslim. Subhanallah, air anak kok kosong. Ya. Kembali anak katakan. Kita bersatu padu. Berpegang teguh dengan tali Allah. Bersama-sama dan tidak berpecah belah. Ormas Islam. Yayasan. Apa? Tafadol. Tapi ingat. Itu hanya sarana. Jangan sampai sarana itu digunakan untuk memecah belah kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika umat Islam sudah bertauhid di Yazirah Arab mereka, Islam sudah bersebar ke berbagai penjuru negeri-negeri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Setan tuh udah putus asa untuk bisa disembah lagi di negeri Arab. Putus asa. Ketika dia melihat umat manusia berbondong-bondong masuk Islam, menghancurkan patung-patung mereka, membakar sesembahan-sesembahan mereka, Mekah bersih dari berhala. Setan putus asa. Tapi apakah keputus asaan setan membuat dia tidak menggoda manusia? Dia akan menggoda manusia. Dengan apa? Walakin fit tahrish bainahum. Setan akan menggoda bagaimana memecah belah umat. Dan itu yang dilakukan Syekh. Ada berapa partai politik di negeri kita? Ada berapa jemaah? Macam Umat Islam ada di sana, ada di sini, ada di situ. Apakah mereka saling mencintai? Nggak ada. Mereka saling bersaing. Dan itu memecah belah. Kita umat Islam. Umat hukum umat wahid. Kalian umat yang satu. Kenapa kalian harus dipecah belah seperti itu? Apa sih yang membuat mereka terpecah belah ke partai-partai yang banyak? Ambisi dunia dan cinta kehormatan. Nah, semua mengatakan aku yang akan memberikan perubahan buat negeri ini. Ya, yang ini juga ngomong gitu. Kalian itu kalau berkumpulnya tidak di atas hablullah, ya kayak gini jadinya. Semua punya target dan tujuan masing-masing. Tapi muslim target dia satu. Kau hidup untuk apa? Aku hamba Allah. Aku mau menjadi hamba Allah yang baik di negeri Nabi Alaihissalam mengatakan tentang bahayanya cinta kehormatan dan cinta harta. ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada min hirsi lidinihi min hirsil mar'i alal mali wa syaraf lidinihi tidaklah dua serigala yang dikirim serigala lapar jamaah dikirim di kandang kambing kira-kira bagaimana dia akan merusak. Kambing nggak bisa lari udah. Dia akan gigit yang ini. Lihat kambing yang lainnya. Dia akan cakar. Dia akan tamak. Dia makan semua. Dia bunuh ini. Anaknya dia makan. Itu merusak. Dua serigala itu. Tapi kata Nabi SAW. Ambisi kepada jabatan. Dan ambisi kepada harta. Itu lebih parah dalam perusakan kepada agama seseorang. Orang jadi lupa dengan agamanya. Yang dia lihat adalah ya kedudukan dia dan harta yang dia tumpuk. Rusak agama. Maka tadi umat Islam dipecah-pecah menjadi partai-partai. Ustaz kan partai-partai ini uh, insya Allah satu tujuan. Gak ada yang satu tujuan. Mereka punya tujuan masing-masing. Bagaimana calon mereka bisa jadi Kandidat mereka bisa jadi. Kalau mereka masih dikit, ya dia cari yang mana yang lah, oh bisa bergabung ini, gabung. Walaupun kadang kala ada yang nggak benar di partai itu, nggak masalah. Yang penting kita kan untuk kandidat ini, jemaah kita tidak akan pernah bersatu umat Islam. Bihablillah. Kalau ada perselisihan, ya Nabi udah menyelesaikan masalah itu selesai sudah masalah perselisihan. Beliau berpesan kepada para sahabatnya sebelum wafat. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di." Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira. Maka dia akan melihat mendapati perselisihan yang banyak Nabi udah ngatakan. Baik. Terus bagaimana? Solusinya udah. Nabi udah kasih tahu, tapi kita nggak mau. Solusi itu hablullah tadi. Fa'alaikum bisunnati. Kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi itu mengatakan itu. Kalian dalam kondisi melihat perselisihan, maka cari sunnahku. Tanyakan kepada ustaz kalian, ustaz sunnahnya Nabi yang kayak apa, yang kayak apa. Aku lebih tahu. Ini sunnah Nabi, kau pegang. Orang mau ngomong apa, silahkan. Enggak, ini sunnah Nabi. Kita tuh harus bersatu di sini. Bukan bersatu padu di bawah bendera ormas. Bukan bersatu padu di bawah bendera partai politik. Lah. Tapi bersatu padu di bawah hablullah. Kalian pegang teguh sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelahku. Kalian pegang dan gigit dengan gigi gerahan kalian. Gak main-main jamaah. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang peduli dengan sunnah Nabi alaihissalatu Kebanyakan umat Islam, yang mungkin anak salah, mungkin tidak banyak umat Islam. Meremehkan sunnah-sunnah Nabi. Ketika terjadi perselisihan, yang dia jadikan standar pemersatu adalah akal. Menurut saya, nggak seperti itulah. Hmm, ya. Menurut Bapak, Bapak sejak kapan jadi Nabi? Kita ini kalau berselisih menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tanya gimana sunnahnya. Nanti lihat bagaimana penjelasan Khulafaur Rashidin. Bagaimana penjelasan para sahabat Nabi. Kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Hati-hati. Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah. Kata Nabi, semua perkara yang diada-adakan dalam agama ini itu bid'ah, kata Nabi SAW. Hati-hati. Ini sabda Nabi SAW. Semua ulama sepakat dengan adanya bid'ah. Semua sepakat. Dan itu menjadi pemecah belah umat Ia. Cuma terjadi perbedaan pendapat ketika menentukan mana yang bid'ah dan mana yang bukan bid'ah. Dan kita pun harus berhati-hati. Tidak serampangan menfonis orang. Ahlul bid'ah. Apa? Nggak, nggak kayak gitu cuma. Hati-hati. Jangan-jangan kita yang termasuk ahli bid'ah akhirnya. Gara-gara menuduh orang ahli bid'ah. Itu ucapan Nabi. Maka ingat. Kalau mau bersatu umat Islam. Bukan di atas slogan macam-macam. Bukan di atas slogan tadi. Eh, ya. Ada umat Islam yang membuat slogan-slogan baru. Sebagai pemersatu mereka. Yang tidak masuk. Keluar. Jangan jamaah. Hablullah itu agama Allah Abdullah itu adalah Al-Quran. Abdullah itu adalah sunnah. Dan Nabi senantiasa berdoa mengatakan, Allahumma aslih lana dinana. Alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah perbaiki bagi kami agama kami yang itu adalah pegangan urusan kami. Agama jamaah. Ya kita hidup di negeri kita Indonesia. Tapi kita sebagai hamba Allah tetap harus menjadi rahmatan buat negeri. Untuk tebarkan nilai-nilai Islam yang baik buat negeri ini. Karena mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim. Tapi banyak di antara mereka yang tidak tahu Islam itu apa. Yang pertama yang Allah ribain apa? Kalimat tauhid. Yang kedua tauhidul kalimah. Yang pertama kalimat tauhid, yang kedua menyatukan kalimat bersatu di atas agama Allah. Yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wassalam wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Masya Allah. Setiap anak terjemahkan terus azannya. Dan agar kalian memberikan nasihat kepada orang-orang yang menjadi pemimpin kalian yang menjadi penguasa-penguasa kalian, pemerintah, pemerintah. Berikan nasihat. Nasihat itu artinya menginginkan kebaikan buat mereka. Doakan mereka, taati mereka. Karena ada tauhid, kalau tidak ada kebersamaan, akan kacau juga. Ada tauhid, ada kebersamaan, tapi tidak ada ketaatan kepada pemimpin, kacau kehidupan itu. Maka kita memberikan nasihat kepada pemerintah kita. Doakan Bapak Jokowi. Doakan Bapak Yusuf Kala, doakan pemimpin-pemimpin energi, doakan Bapak Kapolri, doakan Pangdam kita, doakan semua agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka ketika antum sujud sebut nama mereka. Ketika antum sepertiga malam akhir, itu Allah ridho. Allah berikan hidayah kepada fulan ya Allah, berikan petunjuk kepada fulan. Hadza wallahu a'lam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. ينال بالشر دعاءه بالخير